Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa qala Utsman ad-Darimi haddatsana Abu Musa wa haddatsana Abu قال قال حدثنا إذا وجدت ثنا تقرأ قبله قال Ah. Qala haddatsana Abu Musa qala haddatsana Abu عوانة Uwanah qala haddatsana Al-Ajalahu qala haddatsana Ad-Duhaq bin Muzahim qala innallaha ya'muru as-samaa'a yaumal qiyamah fatansaqqu biman fiha fayuhituna bil ardi wa man fiha summa ya'muru as-samaa'a as-samaa'a as hatta zakara sab'a samawat fayakununa sab'ata sufufin qad ahatu bin nasi ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بهائه الملك الأعلى ملك الأعلى جل جلاله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikhwati kiram kita masih dalam penjelasan athar ataupun dalil-dalil yang datang daripada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Allah tabaraka taala itu di atas makhluknya. Dan kita selalu menyebutkan di antara sebagian dalil ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Bahkan ada yang diklaim para ulama sebagiannya palsu. tetapi kita bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Waqala Uthman ad-Darimi berkata Uthman ad-Darimi haddatsana Abu Musa qala haddatsana Abu Wana qala haddatsana al-Ajlah qala haddatsana Ad-Dhahhak bin Muzahim berkata Uthman bin Darimi Abu Musa meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Abu Wana menceritakan kepada kami ya al-Ajlah Kata Buwana Al-Ajlah menceritakan kepada kami ya berkata Al-Ajlah Dhahhak bin Muzahim menceritakan kepada kami. Inilah disebut dengan nama sanad. Qala berkata Dhahhak bin Muzahim, "Innallaha ya'muru as-samaa'a qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan langit di hari kiamat. Fatanshaqqa biman fiha maka langit tersebut pun pecah belah. Kemudian darinya keluarlah seluruh penduduk langit itu malaikat-malaikat. Fayuhituna bil ardi wa man fiha. Turunlah seluruh malaikat tersebut ke bumi ini. Ya, tatkala bumi telah digantikan dengan bumi lain. Kata Allah, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati." Pada hari kami gantikan bumi dengan bumi dan langit dengan langit wa wahidil qahhar pada hari itu mereka semuanya berdiri menghadap Tuhan Allah Tuhan yang maha perkasa jadi ketika langit yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk pecah belah kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikat penduduknya turun ke bumi yang bukan bumi sekarang di bumi yang telah yakni Allah gantikan boleh jadi digantikan dengan bumi yang baru atau Allah rubah bumi ini menjadi bumi ya yang dikatakan oleh para ulama Allah bentangkan bumi ini sehingga la tara fiha iwajan wala amta. Tak lagi kau lihat ada gunung, tak ada tanda-tanda, ada lembah, semuanya datar. itu yang disebut dengan nama bumi mahsyar. Ya, bumi mahsyar. Maka turunlah malaikat-malaikat ke bumi ini, yakni bumi mahsyar kalau terkala Allah telah gantikan bumi dengan bumi yang lain. Boleh jadi bumi baru atau bumi ini Allah rubah bentuknya. Thumma ya'muru as-samaa'a itu langit pertama. Penduduk langit pertama Allah perintahkan turun dari malaikat-malaikat, turunlah semua ke bumi, yakni padang mahsyar ini. Ya, thumma ya'muru as-samaa'a Kemudian Allah perintahkan langit kedua pun demikian. Ya, agar langit tersebut pecah belah Kemudian keluarlah darinya seluruh malaikat-malaikat yakni pada langit kedua hatta dzakara sab'a samawat. Sehingga ya sampai pada langit ketujuh semua penduduk langit baik daripada malaikat-malaikat ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya turun ke bumi. Menjaga padang mahsyar menjadi pagar bagi manusia dan bangsa jin. Tidak ada yang dapat lari. Ya. Sampai datanglah Allah Jalla wa ala memulai persidangan. Allah berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Itu hari kiamat. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Tuhan Allah akan datang mulai persidangan. Datangnya Allah sebagaimana layak bagi Allah tidak seperti datangnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Tidak akan ada yang pedah dapat menyamai Allah Subhanahu wa Dia akan datang dengan rombongan malaikat-malaikat dari seluruh penduduk langit yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu dahsyat dan banyaknya jumlah malaikat-malaikat di langit. Sehingga Nabi mengatakan at-tatis sama wa huqqalaha an Langit itu berderit-derit dan layak dia berderit-derit ma min mawdhi'i Tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali illa wa fiha wa illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un kecuali di sana ada malaikat yang sedang ruku yang sedang sujud langit itu hampir-hampir ya berderit-derit disebabkan banyaknya jumlah malaikat Allahu akbar semuanya akan turun di hari kiamat ya dalam hadis-hadis sahih nanti akan kita bacakan ruh orang mukmin akan dibawa menaiki langit pertama seluruh penduduk langit pertama Ya, ini bertanya ruh siapakah ini? Ruh yang dengan harum rupanya, ya harum baunya sampai naik pada langit berikutnya dan seterusnya. Jumlah mereka begitu banyak. Jumlah malaikat bukan sepuluh, hanya Allah yang mengetahui bilangannya. Ya, yu'ta bi jahannama yujarru. Ya, wa ma'a sab'una alfu zimam. Nabi meriwayatkan sallallahu alaihi wasallam didatangkan neraka jahanam dan dia memiliki 70 ribu rantai. Setiap rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu kalikan 70 ribu berapa itu? Hah? 49 apa? 49 miliar. Itu baru neraka jahanam. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, itu kiblatnya malaikat di langit sana. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke sana. Dan mereka hanya boleh masuk sekali saja. Setelah itu akan digantikan dengan malaikat lainnya. Tiap hari 70 ribu, tiap hari 70 ribu. Berapa jumlah mereka? Allahu alam. Dahsyat. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bagaimana setiap tetes hujan tersebut yang jumlahnya begitu banyaknya kecuali malaikat yang telah yakni menempatkan di mana harus jatuh tetesan hujan tersebut. Tak ada yang melampaui apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap bentuk dedaunan jatuh kecuali Allah perintahkan malaikat mencatat. Ya. Jumlah mereka begitu dahsyat hanya Allah yang mengetahuinya. Semuanya turun mengelilingi manusia dan jin di padang mahsyar di bumi ini. Ya tentunya bumi yang tadi saya sebutkan bumi mahsyar. Fayakununa sab'ata sufuf, mereka bersaf-saf tujuh saf. Qad ahatu bin nas. Semua mereka memagari manusia. Kemana mau lari? Subhanallah. Ya. Bagikan orang yang akan dikisas, akan dieksekusi mati, dikelilingi oleh para tentara, polisi, manusia tak bisa lagi lari mau kemana? thumma yanzilul malikul a'la maka kemudian turunlah Allah Tuhan raja di raja yang maha tinggi dan turunnya tak akan sama dengan makhluk selama-lamanya Allah di atas makhluk tak pernah dalam makhluk tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala antara Allah dan makhluk ada yakni pemisah bainun min khalqihi bagaimana dia turun jangan tanyakan bagaimana kita imani jika terdapat padanya hadis yang sahih ataupun ayat yang menjelaskan demikian. Fi bahaihi wa jamalihi wa ma'ahu ma syaa min al-malaikah. Maka Allah SWT turun dengan kebesarannya, keagungannya, kecantikannya, keelokannya. Dan dia membawa siapa yang dikendaki dari malaikat-malaikatnya. Al-hadis. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Ya, karena itu Allah turun ke langit dunia yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tak akan dapat disamakan dengan turunnya makhluk. Yang jelas Allah Jalla wa ala karena zatnya berbeda dengan kita maka sifatnya berbeda. Dan semua sifat-sifat Allah meskipun ada pada manusia namanya pasti berbeda hakikatnya, tak akan dapat disamakan. Allah punya sifat kuasa, kita juga punya sifat kuasa. Kekuasaan kita tak sama dengan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar, kita juga memiliki sifat mendengar. Tak akan sama mendengarnya Allah dengan dengarnya makhluk. Allah memiliki sifat turun sebagaimana kita tak akan sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Begitulah untuk semua sifat. Yang penting dia tidak akan pernah seperti makhluk. Kita imani tak perlu kita rubah-rubah sehingga kita menjadi pusing. Yang merubah-rubahnya bukan Allah yang turun tapi rahmatnya turun. Mustahil Allah turun kalau anda kata turun berarti dia memiliki tempat. Ini adalah akal-akal manusia. Itu yang dibayangkannya makhluk turun, ya pindah dari satu tempat kepada tempat lain. Allah tidak seperti makhluk. Ya, akhirnya mereka tolak semua ayat yang tak diterima oleh akal mereka. Ya, kata mereka akal mustahil menerima Allah memiliki sifat seperti ini. Subhanallah. Karena itulah mereka mengatakan Allah tak akan pernah dilihat. Kenapa? Andai kata lihat berarti dia ada pada satu tempat kalau ada pada suatu tempat berarti dia makhluk. Karena itu Allah tak akan dilihat dari kiamat. Mereka batalkan ayat, mereka batalkan hadis. Allah mengatakan, ya wujuhun yawma idzin nadhiratun. Wajah-wajah hari itu begitu bercahaya ila rabbiha. Tatkala wajah-wajah melihat kepada Tuhannya. Nadhiratun. Kata-kata nadhiratun jika diiringi dengan kata-kata ila, nadhara ila maknanya melihat dengan mata kepala. Itu ayat Kata Allah, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu, yaitu hari kiamat, benar-benar terhijab. Berkata Syafi'i rahimahullah, tatkala Allah menghijab dirinya tidak terlihat oleh orang-orang kafir, menunjukkan Allah akan memperlihatkan wajahnya dirinya kepada orang-orang mukmin. Subhanallah. Ini akidah yang sahih. Ini akidah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Datanglah generasi yang merasa tak sesuai akal mereka ini semua ayat, ini semua hadis sehingga semua mereka tafsirkan sendiri. Antara mereka pun berbeda-beda dalam menafsirkannya. Mereka lah seolah-olah penterjemah resmi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak fasih berbicara sehingga butuh penjelas, butuh penjabar, mereka lah orangnya. Seolah-olah mereka mengatakan Nabi nggak fasih berbahasa Arab. ya butuh penjelas kami yang menjelaskan perkataan Nabi tentang sifat Allah subhanallah itulah hakikat yang mereka inginkan itulah hakikatnya ya Nah, tafadhal. وقال عثمان بن سعيد قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة وقال حدثنا محمد بن شعيب شعيب بن شابوري قال حدثنا بن شابوري أنا وأنا عمر بن و... لا إذا قرأت أنا مختصرا من كلمة أنبأنا ثنا حدثنا أنا أي أنبأنا قال أنبأنا قال أتبعنا عمر بن عبد الله مولى Gufratin an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibrilu wa fi kaf wa fi kaffihi mir'atu fiha nuqtat fiha nuqtatun sauda faqultu ma hadhihi ya Jibrilu qala hadhihi al-jum'atu arsala biha ilaika rabbuk litakuna hudan laka wa li ummatika min ba'dika faqultu wa ma lana fiha qala lakum fiha khairun فيها خير أنتم الآخرون أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتاه ولا خيرا ليس له بقسم إذخر له عبد إلا ذخر له إلا ذخر له أبدل منه wala yasta'idzu billahi min syarri ma huwa maktubun alaih illa dupi anhu aksaru minhu qultu ma hadhihi an-nuqtatu sauda'u qala hadhihi as-sa'atu yawma taqumul qiyamah wa huwa sayyidul ayyam wa nahnu nusammihi indana yawm indana yawmal mazidi qultu walima tusammunahu yawmal mazidi ya jibrilu qala li anna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan apayhun min afyaha abyahu min afyaha abyaha min miski abyadi fa idza kana yaumul jum'ah min ayyamil akhirati habata habatal jabbaru an arshihi ila kursiyyihi ila dhalikal wadi wa qad huffa wa qad huffal kursiyyu bimanabiri min nurin bimanabira حف الكرسي بمنابر من نور بمنابر وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء والشهداء يوم القيامة ثم يجيء أهل أهل الغرف حتى يحف حتى يحفوا بالكتب حتى بالكثب حتى يحفوا بالكتب ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم صدقتكم أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وأحللت لكم دار دار كرامتي فس فسلوني فيقولون بأجمعهم بأجمعهم فيقولون بأجمع بأجمعهم نسألك الرضا عنا في- فيشهدهم على الرضا ثم يقول لهم سلوني فيسألونه حتى تنتهي تهمة كل عبد منهم ثم يقول لهم سلوني فيسألونه حتى تنتهي تهمة كل عبد منهم ثم يقول لهم سلوني فيقولون حسبنا ربنا ردينا فيرجع الجبار جل جلاله إلى عرشه جل جلاله فيرجع الجبار جل جلاله إلى عرشه فيبتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عين رعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قلب بشر ولا خطر على قلب بشر ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء ويقوتة حمراء وزمردة وزمردة خضراء laisa fiha asmun wala wasmun mutrad mutradatun fiha mut, mut na'am muttaridatun fiha muttar, muttaridatun fiha anharuha mutadalliyatun fiha samaruha simaruha mutadalliyatun fiha simaruha fiha azwajuha wa wa khadimiha wa masakiniha وخدمها ومساكنها فليسألوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليز- ليزدادوا فضلا من ربهم ورضو- ورضوانا نعم وقال عثمان بن سعيد berkata Uthman bin Sa'id Haddatsana Hisham bin Khalid ad-Dimashqi telah berbicara memberitakan kepada kami Hisham bin Khalid Ad-Dimashqi yang berasal dari Damaskus wa kana thiqatan dan dia adalah orang yang terpercaya. Qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib bin Shabur dan dia berkata Muhammad bin Shu'aib bin Shabur pernah memberitakan kepada kami qala amba'ana Umar bin Abdullah maula Ghufrah an Anas dia berkata Umar bin Abdullah maulanya Ghufrah meriatkan dari Anas yaitu bin Malik qala berkata Anas bin Malik qala Rasulullah berkata Rasulullah SAW ja'ani Jibril datang kepadaku Jibril wa fi kaffihi mir'atun fiha nuqtatun sauda Jibril membawa cermin padanya ada nokta hitam Fakultu ma hadhihi ya Jibrilu Aku pun bertanya, apa ini wahai Jibril? Qala hadhil jum'ah. Jibril mengatakan inilah dia hari Jumat. Hari Jumat dari kata-kata jemaah Jum'atun. Hari Jumat disebut Jumat karena padanya orang-orang berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat. Dan padanya dikumpulkan sempurna penciptaan Adam. Dan padanya akan kelak terjadi kiamat, ya. Kemudian arsala biha ilaika rabbuk Allah mengutus yakni hal ini Tuhan mengutus hal ini litakuna hudan laka agar menjadi petunjuk bagimu wali ummatika min ba'dika dan petunjuk bagi umat-umat yang datang setelahmu tentang hari Jumat ini hari yang istimewa dan kita berada pada hari Jumat sekarang Fakultu wa malana fiha Aku pun bertanya ada apa rupanya pada hari itu ya keutamaannya untuk kami. Qala lakum fiha khairun. Maka berkata Jibril, kalian mendapatkan kebaikan pada hari tersebut. Antumul akhirun. Kalianlah orang daripada manusia yang terakhir datang. Kita adalah umat terakhir. As-sabiquna yaumul qiyamah, tapi kalianlah yang terdepan nanti di hari kiamat. Walaupun kita umat Muhammad yang paling akhir, ya di antara semua umat, di antara umat Nuh, Yunus, Musa, Isa dan lain-lainnya tapi kata Rasulullah as-sabiqun yaumul qiyamah kitalah yang terdahulu di hari kiamat kitalah umat yang terdahulu melewati sirat kitalah umat yang terdahulu memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala wa fiha sa'atun dan pada hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun mu'minun tidaklah seorang hamba mukmin menepati waktu tersebut yusalli yas'alullaha khairan ya pada waktu itu dia sedang salat sedang berdoa memohon kepada Allah kebaikan ya lahu qasamun illa atah mengharapkan baginya bagian kebaikan kecuali Allah akan berikan kebaikan tersebut dan para ulama bersisi kapan waktu tersebut waktu yang seketika kita berdoa kepada Allah hari Jumat Allah kabulkan ada yang mengatakan ketika khatib akan naik mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan ketika khatib akan mengerjakan salat Jumat. Ada yang mengatakan di ujung hari Jumat. Ada yang mengatakan setelah asar di hari Jumat. Pendapat yang dirajihkan Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala waktu itu adalah di penghujung hari Jumat. Ya, karena itulah sebagian daripada salafus saleh jika datang hari Jumat dan telah salat asar dia tak bergerak kemanapun juga bagikan patung dia tetap berdiam berzikir memuji Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari tenggelam itu salafun saleh adapun kita lepas asar ada yang olahraga main poli macam-macam berenang mejeng-mejeng ya memang berbeda zaman ini zaman no beginilah kita Subhanallah. Wala khairan laisa lahu biqasamin illa dhukhir lahu afdal minhu. Tidaklah ada kebaikan yang dia minta ya kecuali Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya lebih baik daripada apa yang dia minta kelak di hari kiamat. Doa itu ada Allah kabulkan apa yang kita minta dikabulkan di dunia ini. Ada doa yang kita minta tak dikabulkan di dunia, tapi Allah akan kabulkan di akhirat dengan lebih baik daripada apa yang kita minta. Maka doa semuanya kebaikan, baik dikabulkan di dunia ataupun dikabulkan akhirat semuanya kebaikan. Ya. Maka apabila doa-doa kita tak dikabulkan di dunia ini, insyaallah taala berharap kita akan dikabulkan di hari kiamat. لا ولا يستعيذ بالله من syarri ma huwa maktubun alaihi illa dufi anhu akthara minhu. Tidaklah ada seorang pun berlindung kepada Allah dari kejelekan apa-apa yang telah dituliskan dalam catatan takdir kecuali akan dijauhkan dia dari kejelekan tersebut lebih dahsyat daripada semestinya dijauhkan. Ya. Tentunya sebagian bertanya, bukankah takdir telah sempurna? Jawabannya ya. Ya, tapi tak ada orang mengetahui si takdir. Karena itulah orang disuruh untuk berikhtiar. Ya, kita telah diketahui besok itu rezeki kita telah Allah atur. Bahkan 70 ribu tahun sebelum bumi dan langit Allah ciptakan Semua telah diatur Al-arzaqu maksumah Semua rezeki telah Allah atur Yang akan sampai kepada kita esok telah Allah atur Ya lusa telah Allah atur Selama nyawa masih ada tak akan mungkin rezeki hilang dari kita. Kemanapun kita berlari, rezeki mengejar kita. Tapi bukanlah maknanya kita mengimani takdir Allah rezeki telah diatur, membuat kita tak berusaha, tak berikhtiar. Dan mengatakan kalau sudah memang datang rezeki datangnya itu. Ya, walaupun aku di rumah rezeki mengejarku. Itu kata Ustaz Abu Fairus. Akhirnya tak kerja besok dia. Merepet-repet istrinya, udahlah tenang aja. Nanti datang rezeki mengejarku. Bukan itu yang saya inginkan. Harus ada ikhtiar, berusaha mengambil sebab. Karena Allah telah mentakdirkan bahwa di dunia ini semuanya dengan sebab dan akibat. Fa'atibi sababah. Ikuti sebab. Ya, kalau kau mau hangat, hangatkan dirimu dengan air hangat, dengan api dan seterusnya. Ya, andai kata kau mau dingin, carilah pendingin. Semua harus ikhtiar. Andai kata kau mau punya anak, carilah istri. Jangan katakan andai kata Allah takdirkan aku punya anak, punyanya aku anak itu walaupun tak punya istri. Itu orang gila. Semua harus dengan sebab. Orang memiliki keturunan dengan sebab takdir yang telah Allah gariskan apa? Ada sebab, ada akibat. Sebabnya dia memiliki istri dengan tersebut dengan akhirnya Allah takdirkan baginya punya anak. Ya. Semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tak boleh kita berleha-leha, tak berikhtiar, tak mengambil sebab. Ya, karena itulah kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan, berdoa kepada Allah. Bukanlah dalam makna kita melangkahi takdir tidak, tapi dengan doa ini Allah telah takdirkan kita berdoa. Dengan takdir doa ini akhirnya Allah takdirkan pula terhindar daripada kita musibah. Ya. Maka jangan mengatakan tak perlu lagi berdoa-doa, semua kan sudah ditakdirkan. Salah. Allah takdirkan engkau berdoa dan dengan doa tersebut Allah takdirkan jauh daripada musibah. Ber, berikhtiarlah ambillah sebab. Qultu ma hadhihi nuqtatu sauda? Aku tanyakan kepada Jibril, wajib Jibril, ini nokta hitam yang di dalam cermin ini apakah dia gerangan?" Qala hadhihi sa'atu. Yauma taqumul qiyamah. Inilah hari kiamat terjadi wahwa sayyidul ayyam dan dia terjadi pada hari yang paling utama yaitu hari apa Jumat disebut dengan nama sayyidul ayyam penghulu para hari-hari al ayyam bukan ayam bahasa Indonesia jamak daripada yaum artinya hari-hari ya sayyidul ayyam bukan artinya tuan ayam-ayam tapi adalah penghulu daripada hari-hari Wa nahnu nusammihi indana yaumul mazid. Kata Jibril, kami menamakan di hari kiamat ini namanya hari tambahan. Tambahan bonus berupa kenikmatan di hari itu Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan orang-orang mukmin. Ya. Dan itu terjadi di hari Jumat. Menunjukkan kepada kita di hari alam mahsyar di surga Allah Subhanahu wa taala sana. Di surga itu juga ada hari, ada pekan, ya dan kita berjumpa dengan Allah setiap sepekan di hari Jumat qultu walima tusammunahu yaumal masjid ya Jibril aku bertanya wahai Jibril kenapa kalian menamakan di sana di alam malaikat dengan hari tambahan qala li anna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan afyah sebab Tuhanmu di surga mengambil tempat yang begitu luas lembah yang begitu luas min miskin abyad lembah tersebut terbuat daripada misik putih Fa idza kana yaumal jum'ati min ayyamil akhirah, jika datang hari Jumat di hari-hari akhirat, habatal jabbaru an arsyihi, Allah turun dari arasnya ila kursiyihi ke kursinya ila dzalikal wadi ke lembah tersebut Waqad huffal kursiyu bimanabira min nur dan kursi Allah tersebut telah diliputi dengan mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Yajlisu alaih siddiqun di atas mimbar-mimbar itu duduklah orang-orang yang jujur wasyuhada dan para syuhada yaumul qiyamah di hari kiamat thumma yaji'u ahlul ghuraf setelah itu datanglah ya ahlul ghuraf ahlul ghuraf adalah ahli surga yang menempati bilik-bilik hatta yahuffu bil kutub sehingga akhirnya mereka ya meliputi yakni tempat-tempat tersebut yakni sekitaran mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu Semuanya berdua lahum dzul jalal. Kemudian tampaklah untuk mereka Allah dzul jalal, pemilik keagungan wal ikram, kemuliaan. Tabaraka wa taala, dialah Tuhan yang maha berkah, Tuhan maha tinggi. Fayaqulu maka Allah pun berfirman ini menunjukkan akan berjumpanya orang beriman dengan Tuhan Allah di hari kiamat di hari Jumat di surga-surga ya maka Allah berfirman, "Analladzi sadaqtukum wa'di." Aku dahulu yang telah menepati janjiku kepada kalian sekarang. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku dahulu yang telah menyempurnakan nikmatku nikmatku untuk kalian sekarang. Wa ahlaltu lakum dara karamati. Aku telah tempatkan kalian di surga yang aku muliakan ini. Fasaluni. Sekarang mintalah kepadaku apa kalian mau. Fayaquluna bi ajma'ihim maka semua mereka berkata nas'aluka ridha anna ya Tuhan kami kami bermohon kepadamu keridhaan ya keridhaanmu fayushhiduhum 'ala ridha maka Allah saksikan Allah telah meridhai mereka thumma yaqulu lahum saluni kemudian Allah berkata kepada mereka mintalah kepadaku yang lain fayasalunahu hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum maka setiap orang pun meminta sampai habis apa yang mereka minta tak ada lagi di mana mereka kosong ya minta apa terserah buat ya Allah aku minta ini minta ini minta ini minta ini minta ini habis tahap apa lagi mau aku minta kayaknya udah ada semua dalam hadis Abu Hurairah ya tentang seorang yang terakhir masuk surga setelah dibenamkan di neraka jahanam dikeluarkan masukkan ke surga minta ya dia minta segala macam sudah sudah tak ada lagi yang mau ketambahkan cukup ya Allah sudah selesai semua yang aku minta kata Allah bagaimana dengan ini oh itu aku lupa ya Allah masukkan hmm. ini ah itu juga ini Allah sebutkan banyak hal ya Allah semua itu aku lupa masukkan juga ha sekarang pikirkan lagi minta lagi tambahan dia mulai lagi menyebutkan ini, ini, ini, ini, ini. Udah? Kayaknya nggak ada lagi. Bagaimana ini? Itu aku lupa ya Allah. Allah ingatkan dia. Antum kok saya suruh hari ini Ustaz Ibrahim tulis apa antum mau? Tulis semuanya. Setelah antum tulis, ini mana saya Ibrahim? Ah ya, iya Ustaz, anu lupa juga itu. Begitulah kita manusia ini. Ketika disuruh minta lupa kita. Saking banyaknya kita minta, masih banyak lain lagi kita pun lupa. Ya, Thumma yaqul lahum saluni kata Allah setelah itu. Ha, sekarang minta lagi kepadaku. Semuanya aku kabulkan, minta lagi. Ya. Fayasaluna hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum. Semua minta sampai habis semua dalam benak mereka apa lagi yang mau diminta. Thumma yaqul lahum ya, saluni. Kembali Allah mengatakan, "Nah, sekarang semua itu kukabulkan. Minta lagi." fayaquluna hasbuna rabbuna radina semua mereka mengatakan ya Allah cukup kami telah rela cukup ya Tuhan kami apalagi mau kami minta fayarji'ul jabbaru jalla jalaluhu ila arsyih Allah kembali ke atas arsy-Nya fayaftahu lahum biqadri isyraqihim min yaumil jum'ati ma la 'ain ra'at maka Allah bukakan bagi mereka berupa kenikmatan sesuai dengan cahaya mereka di hari kiamat ya di hari Jumat mala ain ra'at. Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang tak pernah terlihat mata, mala ain ra'at. Apa di benaknya? Diberikan Allah apa yang tak pernah terlintas di benaknya, terlihat di matanya, terdengar di telinganya. Apa yang kita anggap paling hebat di dunia ini, maka lebih dahsyat di hari kiamat. Surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tentang yang paling cantik dari seorang wanita di dunia ini di hari kiamat dahsyat tak pernah tergambar ada seperti itu. Ya, bayangkan suara yang paling nikmat dari seorang wanita di dunia ini, biduanita tak akan pernah dapat menyamai dengan ya kenikmatan di hari kiamat. Subhanallah. Bayangkan batu akik yang paling hebat di dunia ini. <laughs> Subhanallah. Tak akan pernah sama dengan batu zamarud dan lain-lainnya. Subhanallah wala udhun samiat tak pernah terdengar dengan telinga mereka. Subhanallah. Dengarkan segala macam lantunan alam yang begitu indah, suara angin berdesir, subhanallah, yang menyela-nyela ya, batang-batang bambu bergesek-gesekan menimbulkan suara yang begitu indahnya. Suara gemericik air, suara nyir yang melambai-lambai, deburan ombak. Ah, mulailah kita berpuisi. Tak ada dibandingkan yakni tak akan pernah dapat menyamai nikmat semua suara di surga. Dengarkan suara burung-burung. Ya, kadang-kadang kemana mana kita tengok orang bawa burung. Saya tengok orang sekarang subhanallah. Bawa motor di belakangnya dua keranjang burung, depannya satu keranjang burung. Dipajang di sana itu. Ya digentah lomba burung. Nanti di mana-mana lomba burung. Lomba apa yang diperlombakan? Keindahan suara tak akan pernah menyamai dengan suara apapun di surga. Subhanallah. Wala ala qalbi bashar, tak akan pernah terlintas oleh hati manusia. Subhanallah. Bayangkan kolam-kolam yang indah, bayangkan sungai-sungai yang begitu indah di dunia ini. Tak akan ada yang dapat menyamai keindahan sungai-sungai di surga, taman-taman di surga, kolam-kolam di surga. Subhanallah. ghuraf penduduk-penduduk ghuraf bilik-bilik dari surga kembali ke yakni bilik-bilik mereka wa hiya ghurfatun min lu'lu'atin bayda ya pemilik bilik-bilik tersebut terbuat bilik itu daripada permata yang putih wa yaqutatin hamra dari batu yakut yang berwarna merah wa zamradah khadra dari zamrud ya yang berwarna hijau ini semuanya adalah batu-batu mahal di dunia aja mahal harganya apalagi yang orinya di surga nanti laisa fiha fasmun wala wasmun muttaridatun fiha anharuha subhanallah semua kenikmatan dalamnya itu tak akan pernah ada yang kurang semua sempurna ya, sungainya terus menerus mengalir tak pernah berhenti subhanallah ya mutadalliyatun fiha thimaruha Senantiasa segala macam buah-buahannya menjuntai-juntai ke bawah. Di surga kita tak perlu payah-payah manjat kelapa kalau mau. Ya, tak akan ada yang namanya manjat di surga. Kata Allah kutufu hadaniyah. Semua buah-buahannya itu rendah. Kalaulah di surga itu ada kelapa, maka tentulah kelapanya tak perlu kita panjat. Apalagi jatuh di surga, patah kakinya. Tak ada ceritanya. Kutufu hadaniyah buah-buahnya rendah ya bahkan sambil berbaring kita pun bisa memetik buah-buah tersebut mutadalliyatun subhanallah tak perlu manjat-manjat buahnya tak ada semut buahnya tak ada ulat ya buahnya tak pernah putus selama-lamanya fiha azwajuha ini yang lebih dahsyat dalamnya ada istri-istri pasangan-pasangan Subhanallah wa khadamuha tak cukup istri-istri, pembantu-pembantu. Ya. Wa masakinuha dalamnya ada istana-istana. Falaisu ila yaumin ahwaj minhum ila yaumil jum'ah. Maka tak ada hari yang lebih mereka berhajat melebihi hajat mereka kepada hari Jumat liyazdadu fadlan min rabbihim wa ridwana agar mereka mendapatkan tambahan karunia daripada Tuhan mereka. Allahu akbar. Inilah dia ya kenikmatan yang dapatkan di hari kiamat berjumpa dengan Allah Jalla wa ala setiap Jumat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan tiap kali kita kembali kepada keluarga dalam bilik-bilik kepada istri-istri kita dan di hari kiamat setiap laki-laki diberikan banyak istri yang tak sempat poligami dunia sabar sabar aja tenang aja nanti dapat di hari kiamat ya sabaran tuh Sabar ajalah. Jangan takut. Di sana tak ada kecemburuan. Di sini pusing. <laughs> Istri dua bertengkar. Pusing. Di sana tak ada yang bertengkar. Dicabut semua segala macam kebencian. Wa naza'na ma fi wa naza'na ma fiha min ghillin. Kami cabut semua rasa kedengkian, rasa iri hati. Semuanya di sana tak akan pernah ada yang berkelahi cakar-cakaran. Aman damai negeri ini negeri yang tak aman. Bentar-bentar cakar-cakaran, pusing suami dibuatnya. Tuhan Allah, Kadang-kadang suaminya dicakarnya. Nah, sabar ajalah kita. Ikhwatul kiram rahimakumullah, tinggal satu menit lagi. Kita padakan sampai di sini.